bersih dari Allah Rabbul Alamin. Pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat dulu. Dakwah. Pekerjaan bergengsi di mata Allah. Dan pekerjaan hari-hari dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan oleh para sahabat para tabiin, tabiin, para ulama, para ulama dengan dakwah itulah hari ini kita duduk di majelis yang disaksikan 70 ribu malaikat oleh karena dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteks ayat ini memberi semangat kepada setiap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil peran pekerjaan bergengsi ini agar dia sampai kepada seluruh alam raya ini dengan satu konsep yaitu mengajak manusia kepada al-Islam dengan arif bijaksana hujah-hujah yang penuh dengan hikmah walaupun Ketika kita berdakwah di lokasi itu, orang-orang itu menurut pandangan mata kita, wah, Allah. sekali lagi menurut pandangan mata kita mereka adalah salah. Tetapi kita menggunakan jiwa kita untuk mendekatkan kepada mereka agar mereka mendapatkan. Oleh karena ayat ini mendorong kita menyampaikan pesan Allah ini agar orang-orang yang tadi tidak tersentuh dengan tauhid tidak tersentuh dengan akidah, tidak tersentuh dengan iman. Pertama kepada orang Islam untuk meningkatkan akidah, tauhid dan Islam yang benar dan kepada orang bukan Islam untuk tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya seluruh makhluk. Sehingga kita harus menyampaikan kepada mereka. Sekalipun pada saat kita mendakwai mereka, mereka mencaci maki, mereka menghina bahkan melempar tetapi ambillah bahwa itu adalah kapsul-kapsul dakwah kita untuk mengembalikan hidayah dan petunjuk itu kepada mereka. Sehingga mereka dapat menelan kapsul ini menjadi vitamin hidayah dari Allah sehingga mereka akan mengatakan kepada kita dengan konsep Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Indah nih. Dakwah dicaci, dihina, di teror itu adalah kapsul-kapsul dakwah yang membangkitkan juru dakwah menjadi energi yang lebih kuat lagi. Subhanallah. Lagi Ustaz. Peran kita bukan hasil caciannya, tapi kebahagiaannya oleh karena dia memuji Allah. Dia membesarkan asma Allah. Dia menyebut nama Allah dia tunduk sujud memuji Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah kebahagiaan karena mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim impian itu ambisi itu semangat itu yang dimiliki oleh seorang dai seorang mubalik bukan tawaran amplop bukan sungguh terhina jika kita menjadikan dakwah ini menjadi profesional value pendapatan tidak Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Justru kita tidak sanggup membayar air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau tidak mampu membayar PDAM, air kalian akan diputuskan. Kita tidak sanggup membayar matahari yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu tidak membayar PLN, listriknya diputuskan. Kepada Allah tidak demikian. Tapi apa yang harus kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin? Mengajak, ajak, serulah manusia ke jalan agama Islam. Ajak mereka agar mereka tunduk. Ketika mereka tunduk, mereka sujud, mereka ruku kepada Allah dan menyebut nama Allah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menjadi bagian keindahan bagi orang-orang yang berdakwah. mereka tidak ada nilainya caci maki, tidak ada nilainya dilempari, tidak ada nilainya diteror. Oleh karena orang sudah menyebut nama Allah, orang sudah memuji Allah, orang sudah menjadikan Allah menjadi Rabbnya. Ketika orang sudah menjadikan Allah menjadi Rabbnya, maka apa-apa yang ada di bumi kecil, sungguh kecil oleh karena dia bergantung hanya kepada Allah dengan bendera la haula wala quwata illa billahil alim. Tidak ada yang mampu dalam kehidupan ini kalau tidak bergantung kepada Allah. Maka bagaimana membuat orang bergantung kepada Allah? Allah harus sampai kepada mereka. Sang ayah kepada anak-anaknya, sang istri kepada anak-anak suami, suami istri bersama-sama mendawai anaknya dan bersama-sama pada lingkungannya dan terus melakukan dakwah ini sehingga yang terjadi adalah keseragaman pemikiran manusia untuk taat takut dekat kepada Allah Rabbul Alamin Allahu Akbar walillahilham sering ditanyakan setiap kali diundang dakwah berapa amplopnya Arifin ajarkan pada Awaludin yang selalu menerima jadwal Bapak tidak akan bisa bayar Berapapun kami bayar. Bapak tidak akan bisa bayar. Sebut. Kami minta ridho Allah dan surganya. Lalu gimana membayarnya? Bayarlah kami apa yang kami dakwahkan, amalkan. Inilah yang beliau maksud tadi. Kelezatan juru dakwah. Tak kalah didakwahinya memuji Allah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan apa yang didakwahkan Subhanallah. Itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Satu orang yang kau ajak ke jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena itu dakwah bukan profesi, tapi amal bergensi, amal menyenangkan yang dinikmati oleh mereka yang rindu akan ridha Allah dan rindu keselamatan di akhirat nanti lagi Ustadz. Pekerjaan bergengsi ini justru tidak dilakukan oleh kita. Oleh karena terlalu percaya kepada dua kelopak mata yang ada di kepala. Tidak hakul yakin kepada jiwa raganya. Oleh karena tadi saya mengatakan kering, kerontang jiwanya Jiwanya tidak dialog dengan Allah sepanjang hari. Jiwanya tidak ingat kepada Allah, lisannya tidak pernah berkata-kata kepada Allah. Maka para juru dakwah itu, para dai itu, kemana-mana saja lisannya dakwah. Lisannya mengajak manusia kepada agama Islam. Mengajak orang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian, tepuk tangan, tetapi dia tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Kita pernah ingat membaca sejarah Rasulullah ketika datang di kota Taif. Dilempari sampai tumitnya berdarah-darah. Bahkan malaikat mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasul engkau dekat dengan Allah Engkau berdoa kami yang menimpakan penduduk Taif ini Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jika engkau timpahkan mereka Kepada siapa lagi saya menyampaikan Kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Ilham. Nahnu du'at Lasnal qudat Rasulullah SAW sempat diprovokasi oleh yang baru masuk Islam yang belum mendalam rahmat Allah masuk pada dirinya karena ada ilal Islam ada pil Islam ilal Islam itu orang yang baru taubat orang yang baru masuk Islam sedangkan pil Islam itu sudah menikmati iman kepada Allah sudah nikmat sholat malam nikmat berjamaah di masjid nikmat taat ya sudah ini yang baru ilal Islam Ya Rasul, doa engkau kan mustajab. Hancurkan saja mereka dengan doamu. Laknat saja mereka dengan doamu. Pasti mereka hancur semua. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu doa lasnal qadat. Kami diutus bukan pencaci maki, bukan penghina, bukan penghujat, bukan pelaknat. Tapi kami kaum yang berdakwah mengajak manusia dengan kasih sayang dengan hikmah dengan kesabaran dengan kelembutan dengan kerendahan hati Allahu Akbar sepertinya ini hanya menjadi sebuah dakwah belum menjadi amal kita semua ya Allah kita masih susah senyum kepada orang-orang yang berbeda paham dengan kita kita masih mudah di hati ini merasa paling alim. Tak kala kita baru ke masjid melihat orang yang tidak ke masjid. Atau diam-diam kita merendahkan orang yang masih berbuat maksiat. Padahal siapa tahu kemudian hidayah itu Allah berikan kepadanya. Siapa tahu kemudian hidayah yang Allah berikan Allah cabut lagi. Fala tuzakku ambusakum wa a'lamu Karena itu jangan pernah merasa paling suci karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Mereka yang mengenal Allah akan menghinakan diri terus di hadapan Allah dan buahnya ia rendah hati kepada makhluk Allah dan itulah dasar kekuatan hamba-hamba yang berdakwah. Allahu Akbar, lagi-lagi terbatas waktu. Maafkan kami pemirsa cahaya hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Arifin selalu mengucapkan terima kasih amal jariah insya Allah diterima oleh Allah silahkan hubungi ke Bang Awaludin yang ingin terus beramal jariah 0856 90 10 berapa ikhwah 0856 90 10 tanyakan ke nomor rekening beliau Insya Allah amanahkan pada Arifin untuk pembangunan pondok pesantren Azikra Jabar Sindur banyak kekurangan Arifin dan kami semua maafkan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا غبي Salah.